Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah juga yang telah memberikan kepada kita hidayah, inayah, terutama hidayah kepada Islam dan sunnah. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal ketika mendengar seseorang yang mengatakan alhamdulillahi ya alal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita hidayah Islam. Maka Imam Ahmad berkata was sunnah dan juga hidayah sunnah. Karena ya akal Islam azami Allah wa iyyakum hidayah sunnah adalah merupakan hidayah yang mahal. Berapa banyak orang yang diberikan kepada hidayah Islam tapi tidak diberikan hidayah kepada sunnah. Terlebih ya sunnah merupakan safinatun Nuh yaitu perahunya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Siapa yang naik maka ia akan selamat dan siapa yang tidak mau naik maka ia akan ia tersesat jalan. Maka dari itu ya akal Islam ma'azani Allah wa iyakum kita di dalam beragama dan terutama di dalam beramal untuk senantiasa berusaha sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan ya pagi hari ini saya insya Allah akan berbicara tentang amalan-amalan bulan Ramadan antara sunnah dan kita. Bulan Ramadan bulan yang diberkahi. Bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Allah berfirman, syahr Ramadan alladhi unzila فيه Qur'an. bulan Ramadan yang diturunkan di dalam bulan tersebut Al-Quran. Dan ini subhanallah ya bulan yang agung dalam hadis yang dikeluarkan Imam Nasai, Tirmidzi dan yang lainnya. Jika kana awwalu lailah min Ramadan apabila malam pertama dari bulan Ramadan Fusidat syayatin marodat marodatul jin. Setan-setan yaitu para jin yang durhaka itu akan diikat. Iya. Fafutihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun niran. Akan dibukakan pintu-pintu surga dan akan dibuka pintu-pintu eh, akan dibuka akan pintu-pintu surga dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa yunadi munadin dan akan ada yang menyeru. Ya. Ya bagil khair aqbil. Wahai orang yang menginginkan kebaikan kemarilah. Wahai bagi syar akfir Dan wahai orang yang yang menginginkan keburukan kurangilah walillahi utaqa minan nar dan Allah setiap malamnya dari bulan Ramadan memerdekakan hambanya dari api neraka. Sebuah bulan yang agung yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Malaikat Jibril mendoakan dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud dan yang lainnya dan hadis ini sahih dari Imam Ahmad juga dalam hadisnya lama sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar maka tiba-tiba Rasulullah bersabda amin amin amin kemudian ya setelah itu para sahabat bertanya ya Rasulullah alama amanta apa yang kau aminkan ya Rasulullah kata Rasulullah atani Jibril Jibril tadi mendatangiku dan berkata, "Ya Muhammad, kul amin." Hai hey Muhammad, ucapkan amin. Rohima anfum ri'in. Semoga hina seorang dakhala syahr Ramadan, masuk yang masuk di bulan Ramadan, fakharaja minhu falam yufarlah. Ternyata ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul bersabda, amin. Yang mendoakan siapa? Malaikat Jibril. Yang mengaminkan siapa? Rasul. Yang mendoakan malaikat yang paling mulia. Yang mengaminkan Rasul yang paling mulia. Masya Allah. Maka sangat merugi ya akhi. Ya kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak tidak diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya akal Islam, bulan Ramadan adalah bulan yang merupakan kesempatan kita ya untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita berusaha bersungguh-sungguh ya sekuat mungkin untuk senantiasa apa? Ya banyak mendulang pahala, banyak beramal saleh ya di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Namun tentunya ya akhi, di dalam beramal kita butuh ilmu. Di dalam beramal kita butuh ilmu. Makanya, ya, Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau uh, Miftah dari Sa'adah dan juga ya dalam kitab yang lainnya, beliau berkata, ya, al-alim bi ilmihi seorang yang berilmu dengan keilmuannya ya balagho darajatal abid biyasiri amali bisa sampai kepada derajat bahkan melebihi derajat ahli ibadah dengan amalannya yang sedikit yang amalannya yang ringan kenapa kalau orang yang ahli ibadah sebatas beribadah beribadah beribadah akan tetapi akal Islam azan ya Allah wa iyyakum ya keinginan dia cuma sebatas ibadah tanpa memperhatikan bagaimana ya kapan dan kaidah supaya kita bisa mendapatkan amal yang besar pahala yang besar akhirnya capek dia ibadah tapi mendapatkan pahala kecil kata Ibnu Qayyim coba engkau lihat pekerja kasar ya buruh capeknya minta ampun dia harus kalau antum ke tanah abang tuh buru-buru tuh masya Allah ya, sampai ya berat-berat ya barang yang sangat berat pun dia panggul juga tapi bayarannya nggak seberapa sementara mandornya yang nyuruh tanah sini justru ya dia lebih banyak dia dapat apa gajinya apa yang membedakan ini dan itu ilmu yang membedakannya ilmu ya ada orang rajin ibadah. Saya Ramadan mau ibadah ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tidak punya ilmu, keinginan dia sebatas ingin ibadah saja. Tidak memahami bagaimana ya untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum saya membahas tentang masalah amalan-amalan sunnah dan bid'ah, saya ingin membahas ya, yang pertama yaitu tentang bagaimana kita mendulang pahala besar. Apa kaidah-kaidah yang harus kita pahami? Ketahuilah ya umat Islam, hadirin rahimakumullah, bahwa suatu amal tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? istiba Tidak mungkin ya suatu amal diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Barangkali ada yang bisa membawakan dalilnya dua syarat ini. Man amil amanan laisa alaihi amruna bahwa radun ini untuk syarat yang keberapa? Syarat yang pertama Hah? Surat 3 ayat 31 sebutin dong. Ini istiba, syarat yang kedua. Syarat yang pertama. Al-bayyina. Ahsan, Masya Allah, Barakallah fi. Wa ma umiru illa liya'budullaha Tapi ada satu ayat yang mengumpulkan dua dua syarat. Ada yang tahu? Loh, antum tadi ngaco, Hah? Ada yang tahu? Ahsan Al-Kahfi ayat 110 Isinya apa? Faman kana yarju liqa'a rabbi yamal amalan salihah wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju yarju liqa'a rabbi Barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabbnya. Falyamal amalan saliha. Hendaklah ia beramal salih. Dan suatu amal disebut salih kalau sesuai dengan contoh Rasulullah. Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Janganlah ia mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Kata Ibnu Ibnu Katsir dalam tafsirnya, hadhil ayat dal ala syartai qabul al-ikhlas. Ayat ini menunjukkan kepada dua syarat eh, amal. Jadi dua syarat diterimanya amal. Ya. Yang pertama yaitu ittiba ditunjukkan oleh firman Allah falyamal amalan salihah. Yang kedua yaitu ikhlas ditunjukkan oleh firman Allah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka ini ya perkara yang harus kita pahami ada orang ikhlas masya Allah tapi tidak sesuai dengan contoh Rasulullah diterima tidak? tidak ada orang yang sesuai dengan contoh Rasulullah tapi tidak tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah maka amal saja ini kaidah sebagaimana dikatakan Imam, Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Iwasatul Lahafan ma min amalin illa wa yu'rad alaihi diwanan tidak ada satupun amal kecuali akan ditampakkan dua pertanyaan. Lima, wa bagaimana untuk siapa kamu beramal dan bagaimana caranya kamu beramal. Iya. Dan Ibnu Qayyim berkata, min alamati sihatil qalb. Di antara tanda hati yang sehat huwa an yahtamma bi sihhati amalihi ya ashadd min min ihtimamihi bi amalihi bi, bi amalihi nafsi di antara tanda hati yang sehat seseorang lebih memperhatikan lurusnya amalannya daripada amalan itu sendiri ini ya. kita tidak akan dapat pahala tidak akan diterima oleh Allah suatu amal kecuali dengan dua syarat ini Kemudian kaidah yang kedua yang harus kita pahami, akhi. Ya. Dalam beramal, annahu la sawaba illa binniyah. Bahwasannya tidak akan kita meraih pahala kecuali dengan niat. Tidak akan kita meraih pahala kecuali dengan niat. Dalilnya? Ahsan. Rasulullah SAW sabda, innamal a'malu binniyah Wa innama likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu sah dengan niat. Maka dari itu para ulama mengatakan bahwasannya an-niyah wa syartu sihhatil amal. Niat itu merupakan syarat sahnya amal. Dan Rasulullah SAW dalam hadis innamal amalu bin niat membagi niat menjadi dua macam. Yang pertama yang disebut dengan niyatul amal atau yang terkenal di dalam ilmu fikih disebut dengan niat ta'yin ditunjukkan oleh sabda Rasulullah innamal a'malu bin niyat apa itu niat amal yaitu antum berniat ya untuk melakukan suatu amalan dengan cara mengetahui hukumnya wajib atau sun Antum berpuasa. Wajib niat tidak? Wajib. Namun ikhtilaf para ulama tentang masalah apakah niat puasa itu cukup di awal malam Ramadan untuk satu bulan? Ataukah wajib berniat untuk setiap malam? Yang rajih, Allah alam adalah wajib berniat setiap malam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala lah." Barang siapa yang tidak berniat ya puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sedangkan fajar itu adanya setiap hari. Ya. Namun tentunya di dalam niat pun kita harus belajar. Ya. Apa itu niat? Bagaimana syarat sah niat? Ternyata niat ada syarat sah lagi yang harus dipenuhi. Ya. Tentunya pembahasannya bukan di sini tempatnya karena masalah niat panjang sekali ya kalau mau dibahas. Hah? Pokoknya aja. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, nanti kalau waktunya nggak cukup gimana pak? Iyalah, iya ya. Baik. Saya akan berbicara tentang niat dalam beberapa poin. Poin yang pertama yaitu tentang syarat sah niat. Poin yang kedua yang berhubungan dengan tempat niat. Poin yang ketiga kurang yang berhubungan dengan fungsi niat. Tiga poin saja. Ada poin lagi yang lebih panjang pengaruh niat. Dan ini masuk hampir daripada 70 pintu atau bab-bab fikih. Syarat niat. Para ulama menyebutkan bahwasanya ada ada empat syarat yang harus dipenuhi. Sebagian menyebutkan enam atau tujuh. Syarat yang pertama Islam. Maka niat ibadah disyaratkan padanya Islam. Kalau orang kafir niat puasa Ramadan sah? Enggak. Ya. Syarat yang kedua, tamiz. Apa itu tamiz? Ya, usia yang sudah membedakan. Para ulama ikhtilaf mengenai mengenai ya Usia tamyiz itu kapan? kapan? Sebagian mengatakan tujuh, semakin mengatakan enam, sebagian mengatakan delapan, sebagian mengatakan tidak ada batasan. Karena anak-anak itu berbeda-beda. Ada yang lima tahun sudah tamyiz. Ada yang enam tahun sudah tamyiz. Namun Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam hadis ya yang sahih Rasulullah SAW apa? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat umurnya berapa? 7 tahun. Di sini Rasulullah SAW menyuruh kita untuk memulai memerintahkan anak sholat umurnya berapa? 7 tahun. Dan ini al-hukmul aglab. Artinya kebanyakan mayoritas anak itu dia baru balik umur 7 7 tahun. Namun tentunya ya akhi, ya syartul ibadah, syartul sihah ini berhubungan dengan syarat sah ibadah. Adapun yang berhubungan dengan syartul ijza, ya syarat mencukupi ibadah itu beda lagi. Karena syarat mencukupi ibadah itu disyaratkan harus balik. Maka kalau misalnya ada anak kecil haji, sah tidak hajinya? Belum mumayyiz. Sah tidak? Tidak. Tapi kalau misalnya dia sudah memayiz, sah tidak hajinya? Sah. Salahnya untuk ibunya. Setelah dia balik wajib haji lagi tidak? Wajib. Karena dalam hadis yang hasan Rasulullah sabda, "Idza hajja sabi qabla an yablugh, fa alaihi hajjatun ukhra ba'da ma balagh." Apabila anak kecil haji sebelum balik, maka hendaklah dia haji lagi setelah balik. Kemudian ya akhi, ya, syarat yang ketiga dari niat yaitu al-ilmu bil manwi, berilmu tentang apa yang dia niatkan. Apakah amalan yang dia niatkan ini hukumnya sunnah atau wajib? Harus. Maka di sini Syekh Utsaimin, Syekh Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan, hadis tentang niat mempunyai isyarat agar kita menuntut ilmu sebelum beramal. Iya. Sebab kenapa? Ya, kalau kita mau beramal kita harus tahu dulu ini hadis amal ini wajib, sunnah atau bagaimana? Ya. Harus harus tahu ya hukum suatu amal tersebut. Kalau antum sholat Allahu Akbar, kemudian setelah salam antum ditanya sama orang, Mas tadi kamu sholat apa? Hah? Gak tahu kok mana sih sholat gak tahu sholat apa tadi gak tahu ya ini orang kayak ngelindur ya nggak tahu apa yang dia niatkan ini sholat apaan nggak tahu ajib ya ini syarat yang ketiga dari syarat sah niat al ilmu bil manwi yang keempat dia ya, kata para ulama adamul munafah bainal bainal niyah wal manwi niat dan yang diniatkan itu tidak saling bertentangan. Ya. Niatnya salat sunnah tapi kok malah ya sholat wajib dan yang lainnya. Ini tidak dibenarkan. Sebagian lagi ulama menambahkan syarat niat yang kelima. Antakunal niyah fi bidayatil amal. Niat itu harus ada di awal amal, nggak boleh di tengah-tengah ya. Yang keenam, niat itu harus ada dari awal sampai akhir amal, tidak boleh diputus. Maka kalau misalnya antum lagi sholat asar, Allahu Akbar. Pas setelah dua rakaat antum baru ingat astagfirullah saya belum sholat duhur. Akhirnya antum langsung berniat pindah jadi sholat duhur. Bagaimana hukumnya kata para ulama tidak sah dua-duanya. Kenapa? Karena dia telah memutuskan niat. Yang kedua, dia tidak memulai niat dari awal. Sehingga tidak sah dua-duanya. Yang zuhurnya bukan yang yang asar. Sebagian lagi ulama menambahkan syarat yang ketujuh. Yaitu ada mutasyrik sinniyah tidak boleh ada dua niat dalam satu amal. Namun syarat ini masih diperdebatkan. Karena ada beberapa gambaran yang diperbolehkan dua niat dalam satu amal. Ya, sehingga terjadi istirobat yaitu ikhtilaf para ulama mengenai batasannya yang seperti apa. Namun sebagian mengatakan batasannya yaitu apabila suatu amal tersebut ya tidak apa namanya tidak bisa digantikan dengan yang lainnya, maka pada waktu itu tidak boleh diniatkan dua. Contoh, antum niat dua ya sekali sholat duhur dan asar, boleh? Saya mau niat saya sholat empat rakaat niatnya dua duhur dan asar, boleh? Tidak boleh. Ya. Tentu ini liku-liku niat dan yang lainnya ini yang berhubungan dengan itu di pembahasan tersendiri. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Ya. Tempat niat, tempat niat di mana, Pak? Di hati ya, dengan ijma para ulama. Dia kata Syekhul Islam Taimiyah ajma'u ay al ulama ala anna niyah mahallu halqal Para ulama bersepakat bahwasannya niat itu tempatnya di mana? Di hati. Boleh tafsir lisan bukan di lisan. Maka dari itu, ya, mengeraskan suara niat ini bertentangan dengan ijma para ulama bahwa niat itu tempatnya di hati dan bahwasanya niat itu perbuatan hati bukan perbuatan lisan. Makanya, ya akhi, ya setiap gerakan kita tidak lepas dari niat, ya enggak. Anda mandi sebelumnya dan niat? Iya lah, Pasti. Apa mungkin orang berkata begini, saya tadi mandi nggak ada niat loh. Kenapa? Iya. Ini kaki saya gerak sendiri. Tangan saya ngambil handuk sendiri. Padahal saya nggak ada niat. Mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Demikian pula orang Allahu Akbar. Nggak mungkin sebelumnya tidak ada niat. Tidak mungkin. Kecuali kalau antum ngelindur. Makanya ya niat itu nggak perlu nggak perlu dilafazkan apalagi rame-rame ayo ya biasanya di masyarakat kita ini ya setelah sholat e, taraweh ya kita melafazkan bersama-sama ya puasa untuk besok itu sauma godin dan yang lain. Nah ini ya akhi ya Allah ya. kaidah yang kedua. Kemudian kaidah yang ketiga. Hendaknya seorang hamba ya, di dalam beramal salih untuk memperhatikan derajat-derajat amal. Untuk memperhatikan apa? Derajat-derajat amal. Coba kalau antum lihat bagaimana para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amalan. Dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, "Imanun billahi wa rasulih." Iman kepada Allah dan Rasulnya. Supamaga, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Al-jihadu fi sabilillah." Kemudian Abu Hurairah bertanya lagi, "Apa kemudian apa ya Rasulullah?" Hajjun mabrur. Haji yang Mabrur Pak, bukan yang mabur. Kenapa para sahabat bertanya amal yang paling utama? Demikian Abdullah bin Mas'ud bertanya dalam hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ya Rasulullah, Ayyul amali ahabu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, As-salatu ala waktiha. Salat sesuai dengan waktunya. Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah birrul walidain. Berbakti kepada orang orang tua. Lihat pertanyaan ini. Para sahabat kenapa mereka bertanya kepada Rasulullah Alaihi Wasallam tentang amal apa yang paling yang paling utama? Karena itu penting sekali ya akhul Islam. Azani Allah Karena ketika kita mengetahui derajat-derajat ibadah, ketika terjadi tabrakan, kita dahulukan yang mana yang paling wajib. Mana yang paling utama? yang paling utama. Kita itu ya anak yakin kalau antum ya menginginkan sesuatu pasti pengen yang paling bagus, ya enggak? Ya. Pengen punya rumah yang bagus, pengen. Pengen punya pengen kendaraan yang yang bagus, pengen punya istri yang cantik gitu kan. Itu sifat manusia, itu dunia. Maka kepada kehidupan akhirat, amalan pun kita harus cari yang paling bagus. Yang paling utama, apalagi di bulan Ramadan. Iya. Kenapa saya katakan apalagi di bulan Ramadan? Karena ini berhubungan dengan kaidah yang keempat. Bahwasannya amalan saleh ketika bertepatan dengan waktu yang mulia dan tempat yang mulia, maka amal itu semakin dilipat gandakan pahalanya. Amal saleh ketika bertepatan dengan apa? waktu yang mulia dan tempat yang mulia, maka amal tersebut semakin dilipat gandakan pahalanya. Dalilnya banyak. Adapun waktu yang mulia, bukankah Rasulullah SAW ya ketika menyebutkan keutamaan 10 awal Zulhijjah. Kata Rasulullah, "Ma min ayyamin al amalu salihu fihi ahabu ya ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh yang paling Allah cintai dari hari-hari ini. Kata, kata para sahabat, wal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah ya Rasulullah, wal jihad fisabilillah. Demikian pula ya, jadi bulan Ramadan merupakan ya hari yang yang apa? bulan yang istimewa, bulan yang yang, yang apa? yang mulia. Maka amalan saleh di bulan Ramadan itu semakin ya dilipat gandakan. Nah, ketika kita mencari amal yang paling utama pada waktu itu, masya Allah, luar biasa. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai amal yang paling utama menjadi empat pendapat. Disebutkan oleh Ibnu dalam kitab beliau, ya, Madari Salikin. Kata beliau, "Ikhtalafa ahlu iya kanabud, wa iya kana'sta'in Para ahli ibadah, artinya para ulama juga berbeda pendapat mengenai amalan yang paling utama kepada empat pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa amalan yang paling utama itu adalah zuhud Pendapat yang kedua mengatakan bahwa amal yang paling utama itu adalah yang paling berat kepada jiwa. Amal yang paling utama itu adalah yang paling berat kepada jiwa. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya amal yang paling utama itu adalah amal yang menular pahalanya kepada orang lain. Dan pendapat yang keempat kata Ibnu Qayyim, amal yang paling utama itu adalah mencari keriduan Allah. Iya. Dengan beribadah di waktunya masing-masing, di waktu yang ada ibadah tersebut di waktu itu. Mencari keutamaan atau keriduan Allah dengan melakukan ya dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang ada pada waktu itu. Apa maksudnya? Contoh kata Ibnu Qayyim, kalau kita kedatangan tamu ke rumah, maka amal yang paling utama pada waktu itu apa? Memuliakan tamu. Ketika kita sedang membaca Quran kemudian berkumandang adzan, maka yang paling utama pada waktu itu apa? menjawab adzan. Ketika seorang guru mengajarkan ilmu, maka pada waktu itu bagi guru tersebut yang paling utama apa? Bersungguh-sungguh menyampaikan ilmu. Buat antum yang menuntut ilmu, yang paling utama bahwa pada waktu itu amal apa? Bersungguh-sungguh untuk mendengarkan dan memahami ilmu. Artinya mencari keriduan Allah sesuai dengan ibadah yang ada pada waktu tersebut. Dan inilah kata Ibnu Qayyim pendapat yang sahih. Ya, Kenapa? Karena ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang amal apa yang paling utama, jawabannya beda-beda. Abu Hurairah bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Kata Rasulullah, iman kepada Allah dan Rasul. Kemudian apa? Kemudian jihad. Kemudian apa? Kemudian haji mabrur. Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling utama?" Kata Rasulullah apa? Salat pada waktunya. Seorang sahabat tanya datang, datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Islam apa yang paling utama?" Kata Rasulullah, "It'amut ta'am, memberikan makan." Wa taqra'us salam ala man arafa wa man lam ta'rif dan mengucapkan salam kepada yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Beda-beda jawabannya. Kenapa? Sesuai dengan kondisi para sahabat. Dari situ Ibnu Qayyim mengambil kaidah dan faidah bahwasanya amal yang paling utama adalah mencari keriduan Allah sesuai dengan ibadah yang ada pada waktu itu. Dan ini masya Allah ya yang syarih sadar bihi membuat hati kita ini ya tenang. Karena dengan seperti itu kita alhamdulillah bisa mencari keutamaan antum yang diberikan oleh Allah otak yang encer, ngapalin enak, maka paling utama pada waktu antum untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesuaikan juga dengan keadaan ya, seseorang. Demikian di bulan Ramadan, kita beramal sesuai dengan ibadah yang ada pada waktu itu. Jangan kita sia-siakan di dalam beramal saleh tentunya ya, ya akhi, ya kepada Allah Jalla wa ala. Ya. Yeah. Kemudian kaidah selanjutnya ya, akhi, bahwa suatu amal ibadah semakin berat kepada jiwa semakin besar pahalanya. Suatu amal ibadah semakin berat kepada jiwa semakin apa? Tapi bukan berarti ya kita yang membuat berat ibadah itu bukan. kalau ada orang sufi misalnya membuat bikin ibadah baru yang berat. Dengan biasanya dengan cara apa dikir sampai semalam suntuk, Pak. Ya. Katanya apa kata mereka? Loh, yang kalian mengatakan membuat bid'ah itu berat. Lah, semakin berat kan semakin besar pahalanya. Kita katakan bukan itu maksudnya. Yang dimaksud oleh para ulama ketika mengatakan semakin berat suatu amal, semakin besar pahalanya, seringkali para ulama mengatakan al-ajru al biqadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan berat atau tidaknya suatu ah, amal. Artinya beratnya itu berasal dari syariat. Bukan kita sendiri yang bikin berat. Kalau kita yang bikin berat itu tercela dalam syariat. Makanya ketika seorang sahabat ada yang jadi imam kemudian jadi sholat uh, imam sholat Isya, kemudian dia sholat imam baca surat Al-Baqarah, dimarahin nggak sama Rasulullah? Dimarahin. Ya. Kata Rasulullah, "Afatan entah Apakah kamu hendak memfitnah manusia? Kenapa? Karena dia yang bikin berat. Tapi ketika sesuatu itu berat, dan memang keadaannya bukan kita yang memberatkan, tapi keadaannya memang berat maka pada waktu itu pahalanya sangat besar sekali. Kalau antum ada seorang wanita yang cantik dan rupawan dan punya harkat dan derajat martabat, menawarkan diri antum kepada antum, Kes. Menawarkan diri dan tidak ada siapa-siapa kecuali antum dan dia. Tidak ada orang yang melihat. Berat tidak? berat banget cantik rupawan punya harta derajat kedudukan uang ternyata mengajak antum berzina ya kalau nikah kita juga mau pak <laughs> Iya. Kata bapak ini udah tua pada wanita mau. <laughs> Iya ngajakin berzina sayang. Iya. Dikala ketika berat pada waktu itulah pahala semakin besar. Makanya Rasulullah mengatakan tabaatun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa Ada tujuh orang yang Allah tidak Allah akan berikan naungan di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya rajulun daatum ra'atun dzatu jamalin wa manfab seorang laki-laki yang diundang berzina atau diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik rupawan dan punya kedudukan. Walakin akan tetapi orang ini berkata ini akhafullah. Di saat itu pahala sangat besar sekali. Pahalanya sangat besar sekali luar biasa. Makanya ya suatu amal semakin berat kepada jiwa, semakin besar pahala yang kita dapat. Makanya kenapa pemuda lebih dijamin daripada orang tua? Disebutkan buat di antara tujuh orang yang diberi kenaungan itu washabun nasyafi ibadatillah pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Karena orang tua rata-rata udah syahwatnya udah udah ini ya. Udah kendor. Ya, beda dengan pemuda. Tatkala seorang pemuda mampu menahan syahwatnya dan dia berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, maka pada waktu itu pahalanya lebih besar, lebih dahsyat. Demikian di bulan Ramadan. Ya. Barangkali misalnya orang yang tinggal di Saudi atau di suatu tempat yang siangnya lebih panjang daripada malamnya, di sana lebih besar pahalanya di sisi Allah. Bayangkan. Ya. Kalau di Saudi misalnya musim panas itu siangnya 15 jam, Pak. Jam 4 subuh, maghrib baru jam jam setengah 8. Gimana itu? Ya. Udah gitu panas banget. Ya, betapa sangat capeknya. Tapi kata para ulama, al ajru bi qadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan berat atau tidaknya. Ya. Antum nuntut ilmu duduk di suatu majlis salim yang hawanya sepoi-sepoi, banyak AC-nya gitu kan. Mulai kemudian matanya remang-remang tinggal lima watt ini. Berusaha <laughs> untuk dilawan. Berat. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukannya mau nyinggung, Pak. Ngingetin aja. <laughs> Iya ikhwatul Islam. Jadi ini. Ya. Kemudian kaidah yang keberapa? Selanjutnya. Para ulama mengatakan bahwa amalan yang menular kepada orang lain lebih utama daripada amalan yang tidak menular kepada orang lain. Ya, suatu amal yang manfaatnya menular kepada orang lain itu lebih baik daripada suatu amal yang manfaatnya tidak menular kepada orang lain. Makanya seringkali kita mendengar para ulama seperti Imam Syafi'i berkata, "La'an atlubal la'an atlubal ilma sa'a." Aku menuntut ilmu sesaat lebih aku sukai daripada saat malam semalam suntuk. Berkata Abu Hurairah Al Hasan Al Basri la an ata'allama baban minal ilm ahabbu ilayya min an takuna liyad dunya wa ma fiha fa untiqaha kullaha fi sabilillah. Aku menguasai satu bab ilmu lebih aku sukai daripada aku mempunyai kekayaan dunia dan seisinya kemudian aku infakkan semuanya jalan Allah. Kenapa kata para ulama? Karena ilmu itu manfaatnya menular. Sedangkan infak itu manfaatnya tidak menular. Nah di sini ya, semakin manfaat amal itu manfaat buat orang lain, menular kepada orang lain, maka amal itu semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akal Islam Azanil ini sedikit beberapa kaidah di dalam beramal. Maka ketahuilah di bulan Ramadan banyak sekali amalan soleh yang sesuai dengan sunnah yang bisa kita amalkan. Namun tentunya kita melihat amalan apa di bulan Ramadan yang paling utama. Selain puasa, tentunya puasa karena sesuatu yang sifatnya diwajibkan. Ada dalil-dalil yang menunjukkan kepada hal itu, di antaranya yang pertama, yaitu tadabburul Quran wa tafahumuhu. Qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Mentadaburi dan memahaminya. Ibn Abbas sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam Ibn Abbas berkata Kana Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas bil ajwad ajwadan nas bil khair wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril adalah Rasulullah saw orang yang paling dermawan terhadap harta. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril. wakana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Dan adalah malaikat Jibril setiap malam bertemu dengan Rasulullah untuk mempelajari Al-Quran. Ya, Sampai Rasulullah dan malaikat Jibril saja setiap malamnya apa namanya? Di ya, akal Islam itu mudarasatul Quran. Masya Allah. Akan tetapi ya akhi, ya. Di waktu kapan ya tadarus Al-Quran lebih utama di bulan Ramadan? Siang atau malamnya? Malamnya. Kenapa? Pertama, hadis yang saya sebutkan tadi bahwa malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah setiap malam kenapa coba digeser akhi ke depan ini jam jamnya jam waktu Jakarta mana ini? <laughs> Setengah enam. أخ الإسلام أعزني الله Ayo kita lanjutkan. Sampai mana tadi ya? Nah, tapi kalau kita sudah tahu amal yang paling utama, maka kewajiban kita yang kedua mengetahui apa yang paling utama dari suatu amal. Amal yang paling utama sudah kita ketahui. Sekarang kita harus mengetahui juga yang paling utama dari suatu amal. Saya sebutkan tadi, membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah merupakan utama amalan yang sangat. Nah sekarang apa yang paling utama dari membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Ini kita pahami. Kita sudah sebutkan tadi yang paling utama di waktu malam. Berdasarkan hadis tadi bahwa malaikat Jibril satu Quran di waktu Demikian pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya puasa dan Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat. Berkata puasa ya Rob mana'tuhu saum wa syahwah fasyafi'ni fi. Wahai Rob, ya Allah, aku telah mencegah dia daripada apa namanya? Mana'tul akal. Aku telah mencegah dia dari makan dan minum dan syahwat. Tolong berikan syafaat untuknya. Berkata Al-Quran, Ya Rabb mana'tuhun naum billail. Ya rab aku telah mencegah dia tidur di waktu malam. Itu menunjukkan bahwasannya membaca Al-Quran di waktu malam itu lebih utama ya. Makanya mudarasatul Quran ya itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu di waktu malam terutama. Tentunya ya akhi bukan hanya sebatas ya menghatam Quran saja. Tapi juga yang paling penting adalah tadabbur. Makanya fayudarisul Quran, mudarakatul Quran, yaitu mempelajari Al-Quranul Karim. Imam Malik bin Anas, apabila bulan masuk bulan Ramadan, beliau hentikan majlis hadisnya. Apabila, beliau apabila masuk bulan Ramadan, beliau hentikan majlis hadisnya. Khusus beliau untuk mempelajari dan mentadaburi al quranul karim Makanya di bulan Ramadan mana yang lebih utama? Belajar hadis atau belajar Al-Qur'an? Al-Qur'an. Di bulan Ramadan, ya kalau misal kita adakan daurah tentang dengan kita adakan tentang tafsir Al-Qur'an, jelas lebih utama yang tafsir Al-Qur'an. Kenapa? Karena kalau kita lihat pengalaman salafus saleh, pengamalan, pengamalan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka lebih memfokuskan kepada Al-Qur'an daripada yang yang lain. Ini amalan yang utama di bulan Ramadan. Amalan yang kedua yang tiga tidak yang yang yang utama ya, yaitu sedekah. Apa? Sedekah. Dalilnya hadis tadi yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Abbas. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dengan harta. Dan Rasulullah lebih dermawan lagi di bulan apa? Ramadan. Rasulullah di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Sampai-sampai eh, Ibnu Abbas mengatakan, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah." Adalah Rasulullah lebih dermawan dengan harta dibandingkan dengan angin yang bertiup. Iya. Maka ini amalan. Tapi kemudian sodako apa yang paling utama? Di sini kita belajar mem memahami sodako apa yang paling utama. Tentu akhi sodako wajib lebih utama daripada sodako sunnah. Kata Rasulullah, dinarun. Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu lebih besar adalah dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. Ya tidak? Ada seorang sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya dinar. Kepada siapa saya infakkan? Kata Rasulullah, ala nafsik, infakkan dulu buat dirimu. Saya punya kelebihan Rasulullah. Untuk siapa lagi? Ala ahlik, untuk istrimu. Saya punya kelebihan lagi ya Rasulullah. Buat siapa lagi? Untuk anakmu Buat siapa lagi ya Rasulullah? Untuk karib kerabatmu. Buat siapa lagi ya Rasulullah? Engkau lebih tahu tentang itu. Artinya, dalam berinfak pun kita mendahulukan yang paling wah. Ini yang pertama. Kita juga mendahulukan karib kerabat kita dulu. Ayah, apa istri kita, anak kita, ibu kita, bapak kita, ya kakak-kakak dan adik-adik kita. Gimana? Kita perhatikan dulu. Terkadang ada orang sama keluarganya medit sama orang lain dermawan ini nggak benar. Ini kebalik ya. Ya. Bukan dalam hadis abdul sadaqah wa anta syahihun sahihun syahihun takaful faqr. Sedekah yang paling utama yaitu ketika engkau sehat, kikir, takut kepakiran dalam keadaan engkau takut fakir, takut ya pada waktu itu ah, ya sodakoh semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Nah ini bersedekah. Maka bersedekah di bulan Ramadan kita berusaha untuk bersedekah. Kita kita mulai dulu dari diri kita kemudian kemudian kalau punya kelebihan yang lain maka kita cari yang paling utama dan lebih besar manfaatnya yang paling besar maslahatnya. Saya mau, ber, mau berinfak ini ada beberapa tempat. Coba antum lihat, mana yang lebih besar maslahatnya untuk manusia. Maka pada waktu itu, ya pahalanya pun semakin menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada amalan lagi akhi yang biasa dilakukan oleh salafus saleh yang disebut dengan qiyamul lain. Qiyamul lain. Dan ini amalan yang sangat utama sekali, terutama di bulan Ramadan. Iya. Sampai-sampai Al-Quran menyebutkan tentang keutamaan Qiyamul Lail lebih dari tujuh ayat. 8 sampai 9 ayat. Allah memuji dan mensifati orang-orang yang bertakwa. Yang masuk surga itu orang yang qiyamul lail. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Akhidina ma atahum rabbuhum إنهم كانوا قبل ذلك muhsinin كانوا قليلا من الليل ma يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga dan mata air-mata air yang mengalir. Mereka senantiasa mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka berupa nikmat. Ini dari dalam kehidupan akhirat. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya dahulu mereka di dunia berbuat ihsan. Apa itu ihsan yang dimaksud oleh Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dahulu di dunia mereka sedikit sekali lambungnya. Ya, sedikit sekali tidur di waktu malam. Artinya dalam rangka untuk bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memuji mereka tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khafan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun tatajafa junubuhum lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur di waktu malam ya dan mereka senantiasa berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan berharap dan mereka menginfakkan sebagian apa yang kami berikan rezeki kepada mereka bahkan ya Rasulullah ketika berdakwah di Mekah menghadapi berbagai macam kesulitan dan kesusahan, rintangan dakwah yang sangat berat yang diperintahkan oleh Allah saat malam. Ya ayyuhal muzammil kumil layla illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila awzit alaihi alayhi wa qur'ana tartila inna sanulki alaika qawlan saqila inna nasyiatan lail hiya ashaddu ta'a wa akwa mukila. Hai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Setengahnya atau engkau tambahkan lagi sedikit. Ah, atau engkau kurangi sedikit. Atau engkau tambahkan lagi. Bacakanlah Al-Quran dengan secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau perkataan yang berat itu risalah. Sesungguhnya kata Allah, solat malam itu lebih menguatkan hati dan amal ibadah yang paling baik. Masya Allah. Dan Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bu salihina min qablikum." Hendaklah kalian jaga salat malam. Sesungguhnya ia adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Rasul juga bersabda, "Inna inna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malam. Wa izzahu istighna'uhu anin nas dan keperkasaannya itu ketika ia tidak butuh kepada manusia. Artinya dia tidak minta-minta kepada manusia. Bahkan Abdullah bin Umar pernah bermimpi dia dibawa ya mau diceburkan ke api neraka. Tapi setelah itu tidak tidak jadi. Kemudian dilapor diceritakan mimpinya kepada ya saudarinya yaitu Hafsah Kemudian Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, "Ni'mar rajul Abdullah." Sebaik-baiknya orang itu Abdullah. Lau kana yusalli bil lail. Kalau dia salat malam. Ini segudang keutamaan dari salat kan lebih ketika bulan Ramadan. Ya. Dan ya akhi, sholat malam dengan berjamaah di bulan Ramadan lebih afdol. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamu lailah." Siapa yang qiyam lail, qiyamul lail bersama imam sampai selesai imam, maka dituliskan untuknya salat semalam suntuk bayangkan pahala semalam suntuk antum dapatkan luar biasa ya dan tentunya yang paling utama adalah yang sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Aisyah berkata maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asyrata raka'ah Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat di dalam Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini ikhwatul Islam ma'azani Allah. Kemudian amalan selanjutnya yang saya ingin ingatkan yaitu tentang masalah iktinamul awqat. Gunakan waktu Ramadan itu sebaik-baiknya. Banyak orang menggunakan bulan Ramadan itu dengan lalai. Dahulu salafun saleh di bulan Ramadan itu sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Mereka tinggalkan bahkan urusan dunia pun mereka tinggalkan khusus di bulan Ramadan. Tapi subhanallah terkadang ya, apalagi yang mungkin dia pedagang di Tanah Abang gitu kan di pasar, di bulan Ramadan dia semakin ramai Pak. Iya. Iya. Mendekati Ramadan semakin dekat ke hari raya tambah rame lagi. Aduh gimana mau ibadah? Yang dia pikirin keuntungan, wah gede keuntungannya, gede keuntungannya. Akhirnya apa? Dia tidak gunakan berusaha untuk beribadah kepada Allah supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terkadang demikian. Maka akhi, ya, gunakan waktu kita semaksimal mungkin kita atur waktu kita. Ya, ada waktu untuk diri kita, ada waktu untuk cari nafkah, ada waktu untuk istri kita dan anak kita, ada waktu untuk Rabbul Alamin, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan wa li badanika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqan." Dirimu ada haknya, istrimu punya hak, dan bahkan Allah pun punya hak. Maka berikanlah hak itu masing-masing pada tempatnya. Kita mengatur waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau di orang Sunda ya ada acara namanya ngabuburit. Pergi entah kemana kemari ya untuk nungguin ya waktu maghrib ya perginya nggak ada manfaatnya pergi jalan-jalan tamasya ke taman-taman dan yang lainnya nggak ada manfaatnya bukankah lebih baik kalau dia gunakan untuk membaca Al-Quran bukankah lebih baik kalau dia ya digunakan untuk tadarus nah ini akal Islam azza ya Allah wa yakum diantara amalan kemudian pembahasan selanjutnya yaitu berhubungan dengan masalah Nah, ini amalan-amalan yang menyelisih sunnah di bulan Ramadan. Akal Islam, amalan yang menyelisih sunnah ada dua macam. Ada yang sampai ke derajat bid'ah. Dan ada yang tidak sampai ke derajat bid'ah tapi sebatas ia tidak sesuai dengan sunnah. Sebelumnya, ya tentunya kita ingin sedikit dulu mendefinisikan apa itu bid'ah. Dan kapan suatu amal itu disebut dengan bid'ah. Soalnya terutama di Indonesia ini ya, yang merupakan pabriknya bid'ah. Ya. Soalnya Iya. Kalau antum lihat, masya Allah orang Indonesia itu paling suka, ya, bikin apa namanya inovasi-inovasi baru, kreatif banget. Sampai apa namanya Vespa <laughs> aja yang dipanjang-panjangin gimana, ya kreatif bener. kan. ya bukan ternyata bukan cuma masalah dunia, masalah agama pun kreatifnya minta ampun. Coba antum lihat di masjid beberapa masjid yang berdekatan sebelum sholat ramai nggak? Ramai. Tapi antum lihat bacanya beda-beda nggak? Beda-beda. Yang satu malu dong kalau sama sama dia. Nyanyinya beda lagi. Yang satu nyari nyanyian lagi yang lain. Kreatif kan? Kreatif. Ya. Nah ini akhi ya. ya. Sekarang ah, apa itu bid'ah? Ah, tentu bid'ah harus kita definisikan supaya orang paham bahwasanya tidak ada bid'ah sana dalam agama kita ini. Banyak orang tidak paham ya karena masalahnya mereka samar kepadanya beberapa hadis atau beberapa kejadian dari kalangan sahabat kemudian dipahami di situ bahwa itu ada bid'ah hasanah. Ketahuilah si bid'ah secara bahasa beda dengan bid'ah secara istilah. Seperti sholat secara bahasa beda dengan sholat secara istilah. Sholat secara bahasa apa? Doa. Sholat secara istilah apa? Sekarang kalau ada orang liberal berkata, cukup kita berdoa, udah sholat. Benar nggak? Ya betul. Secara bahasa betul, tapi secara istilah salah. Demikian pula bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa kullu ya mahturi'a ala ghairi misalin sabitin, segala sesuatu yang dibikin-bikin yang sebelumnya tidak tidak ada. Berarti ini mencakup masalah dunia maupun masalah agama. Semua yang baru ada yang sebelumnya nggak ada itu disebut dengan bid'ah. Secara bahasa ingat. Handphone bid'ah Sahih. Baju bid'ah. Kacamata bid'ah. Semua bid'ah ya yang baru-baru itu. Bahkan antum yang baru makan bikin kue baru ini, inovasi baru, ya kue aneh ini, bid'ah. Bahkan antum makan combro oh, zaman Rasulullah nggak ada combro. Itu bid'ah. Ya. Kita katakan itu masalah dunia. Ini bid'ah secara bahasa. Adapun secara istilah, para ulama memberikan batasan bahwa bid'ah secara istilah itu hanya dalam masalah agama. Agama, Imam Syafi'i berkata, al-bid'atu ya ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'ah tubahi syar'iyyah yuqsadu bisuruki 'alayha al-mubalaghatu fi ta'abbudillah subhanahu. Bid'ah itu kata beliau sebuah ungkapan tentang tata cara ibadah, tata cara dalam agama, dalam agama, bukan dalam masalah. Kenapa kita katakan dalam agama? Karena masalah dunia pada asalnya ish, pada asalnya mubah. Masalah dunia pada asalnya mubah. Ya, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'a." Dalam surat Al-Baqarah ayat 9. Dialah Allah yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di bumi ini semua Para ahli usul fikih bersedia berkata bahwasanya hadis ayat ini menunjukkan bahwa yang berhubungan dengan masalah dunia pada asalnya halal. Tidak boleh kita haramkan sampai ada dah. Tapi masalah ibadah, masalah agama pada asalnya haram. Tidak boleh kita bolehkan sampai ada dalil. Ini kaidah yang masyhur. Tapi rupanya orang-orang yang tidak suka dan masih doyan bid'ah hasanah dibalikan sama dia. Enggak, masalah ibadah itu pada asalnya halal. Tidak boleh kita haramkan ada dalil. Buktinya katanya, buktinya. Mana buktinya? Ada hadis-hadisnya, punya dalil dia. Ya. Ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Hai Bilal, dengan apa engkau dahului aku ke surga?" Tidak aku masuk surga kecuali aku mendengar suara kerombak kakimu di surga. Kata Bilal, Hai Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat dua rakaat setelah, setelahnya. Eh, kecuali aku berwudu. Kemudian aku sholat dua rakaat setelah wudu. Kata Rasulullah, oh rupanya dengan itu. Tuh lihat, Bilal sampai Rasulullah tidak tahu apa amalan Bilal. Ya, itu menunjukkan para sahabat yang melakukan amal dulu itu menunjukkan katanya beramal itu pada asalnya mubah. Itu dalil mereka. Ya. Sebutkan dalam hadis lain Bahwasanya ada seorang sahabat ketika sami Allahu liman hamidah dia mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa yang berkata tadi mengucapkan kata-kata itu? Aku wahai Rasulullah, kata Rasulullah, sungguh aku melihat 30 ribu malaikat berlomba-lomba. Siapa? Ha? Berebut siapa yang pertama kali dahulu mencatatnya. Tuh lihat. Rasulullah aja baru tahu ada sahabat yang bikin ya. Itu kan menunjukkan boleh kita bikin bid'ah sana, boleh. Selama itu baik kok. Ya, akhirnya kita katakan ini hujahnya anak kecil. Kok bisa begitu ya? Kita katakan baiklah, kalaupun kita terima bahwasanya yang bikin itu sahabat. Tapi itu masalahnya dibenarkan oleh Rasul. Rasulullah yang mensetujuinya. Dan Rasulullah itu sebagai syariat pembuat. Artinya asyari. ia berasal dari Allah. Izin itu dari Allah. Wahyu dari Allah. Bahwa Rasulullah mensetujui. Nah sekarang di zaman sekarang siapa yang setujuin? sahabat Pak Habib bukan Rasul, tidak dapat wahyu. Kiai, enggak juga. Ustad, enggak juga. Apa? Siapa? Oh dalam mimpi, oh gitu. Iya, sufi itulah pak. Makanya sufi sumpah pikiran. <laughs> Ikhwatul Islam azani Allah. Jelas ini tidak bisa dijadikan dalil. Bukan dalil seperti itu. Tapi ya itulah banyaklah subat-subat mereka yang mengatakan adanya bid'ah hasanah seperti misalnya katanya di zaman Rasulullah tidak ada yang yang namanya mushaf dikumpulkan tuh nggak ada. Mushaf itu boleh dikumpulkan di zaman siapa? Abu Bakar. Subat-subat yang lain yang banyaklah dibantah oleh para ulama. Alhamdulillah yang paling bagus bu, ya buku yang berjudul Arad ala muhassin al-bid'ah bantahan terhadap orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qayyum yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah. Lalu kapan suatu perkara itu disebut bid'ah? Para ulama juga berbicara. Kapan suatu perkara itu disebut dengan di antaranya Para ulama menyebutkan kaidah setiap ibadah yang berdasarkan pada hadis yang palsu atau sebatas pada rokyu itu bid'ah. Suatu setiap ibadah yang berdasarkan hadis yang palsu atau apa? Atau sebatas rokyu sebata semata maka itu termasuk bid bid'ah banyak ya hadis-hadis palsu yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Ya. Seperti apa salat malam nisfu Syaban. 12 rakaat. Demikian pula ya salat rogoib dan yang lainnya. Apalagi di bulan Rajab ya banyak sekali di situ ritual-ritual. Demikian pula di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama setiap perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya Sementara pendorongnya ada dan penghalangnya pun tidak ada, maka perbuatan itu bid'ah. Setiap perbuatan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sementara pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, maka itu disebut dengan bid'ah. Rasulullah tidak melakukan sesuatu itu tidak lepas dari tiga keadaan. Makanya akhi, kalau ada orang yang mengatakan bid'ah itu adalah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah, salah. Bid'ah itu bukan itu definisi yang benar. Karena tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu termasuk beda Makanya kata para ulama, sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah tidak dilakukan, tidak lepas dari tiga keadaan. Ima karena tidak ada pendorongnya. Paham tidak? Karena tidak ada pendorongnya. Contoh, di zaman Rasulullah nggak ada yang namanya ilmu nahu, ilmu sorof. Ada? Apa pernah kita dengar para sahabat belajar ilmu nahu sorof? Nggak ada, karena pendorongnya belum ada ya akhi. Karena para sahabat semua jago-jago bahasa Arab, ngapain belajar ilmu nahu sorof? Para sahabat ya ya sudah ahli-ahli bahasa Arab semuanya, ya sudah paham tentang usul fikih itu sendiri. Mana yang khusus, mana umum, mana mujmal, mana mubayyan, mana mutlak, mana muqayyad. Sudah paham para sahabat, nggak perlu diajarin lagi. Karena belum ada pendorongnya itu loh. Ya. Nah, ketika pendorongnya sudah ada dan maslahatnya besar, boleh pada waktu itu dan tidak termasuk tidak. Maka ya ketika di zaman Ali bin Abi Thalib banyak orang masuk Islam dan tidak bisa bahasa Arab. Akhirnya apa yang terjadi tidak paham mana fa'il mana maf'ul bihi. Mana subjek mana objek. Maka Ali bin Abi Thalib menuruh menyuruh Abdul Aswad Ad-Duali meletakkan ilmu nah, ilmu nahu untuk menjelaskan ini fa'il, ini maf'ul, fa'il itu marfu, maf'ul itu man, mansub dan yang lainnya. Itu bid'ah bukan? Bukan. Itu bukan bid'ah. Walaupun bid'ah secara bah bahasa. Ada di zaman Rasulullah? Tidak ada. Dalam kaidah usul fikih disebut dengan maslahat mursalah. Disebut dengan apa? Maslahat mur. Apa beda? Memang maslahat dan mursalah ini dengan bid'ah itu tipis perbedaannya. Sehingga banyak orang tidak paham mana bid'ah, mana maslahat mursalah banyak ya sama sama soalnya kenapa maslahat mursalah dengan bid'ah itu sama-sama tidak ada dalilnya Pak. Tapi bedanya jelas. Kalau kalau maslahat mursalah itu dalam rangka menjaga pokok agama. Dimana kalau ditinggalkan akan berakibat mudorot. Itu maslahat mursalah. Makanya ilmu bahasa Arab penjaga Al-Quran tidak? menjaga Al-Quran. Menjaga sunnah tidak. Menjaga sunnah, menjaga pokok agama. Ya. Nah ini yang pertama keadaannya. Rasulullah meninggalkan sesuatu karena belum ada pendorong. pendorong. Atau yang kedua, Rasulullah meninggalkan suatu perkara karena masih ada penghalangnya. Masih ada penghalangnya. Contohnya, di zaman Rasulullah Al-Quran belum dikumpulkan. Kenapa? Masih ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Karena turun terus menerus wahyu itu. Wahyu terus menerus turun sehingga tidak mungkin untuk dibukukan. Ketika wahyu sudah selesai, Rasulullah sudah wafat dan banyak para ahli penghafal Quran meninggal dunia di medan perang. Dan ini bahaya kalau tidak dikumpulkan. Maka mengumpulkannya bid'ah? Tidak. Ini dalam rangka menjaga pokok agama. Makanya disebut dengan maslahat mur mursalah. Paham tidak? Makanya ciri karakter maslahat mursalah itu menjaga pokok agama dan kalau ditinggalkan biasanya akan menimbulkan mudarat. Sekarang merayakan Maulid Nabi atau Isra Mi'raj menjaga pokok agama tidak? Kalau tidak dirayakan juga Al-Quran dan Sunnah tetap terjaga kok dengan cara kita terus mempelajarinya kalau kita tinggalkan mudarat tidak? Tidak ada mudarat apa-apa alhamdulillah. Yang penting kita dakwahkan Islam kepada kaum muslimin dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, makanya di sini bedanya ya antara bid'ah dengan maslahat nur bersalah. Ya kalau ada orang berkata kan dia Isra Mi'raj itu dalam rangka mengenang ya Rasulullah SAW Si akhir mengenang itu bukan dengan dirayakan atau diingat-ingat, tapi dengan cara mengamalkan konsekuensinya. Suruh sholat tuh orang. Ya, ini itu kan diwajibkan sholat lima waktu. Ini ya perayaannya rajin, sholat lima waktunya boro-boro kan gitu. Allah musta'an alaikislam. Nah ini akhi, a'azani Allah wa iyakum. Ya, Nah ada yang ketiga, Rasulullah tinggalkan perbuatan itu sementara pendorongnya sudah ada. Tapi Rasulullah tinggalkan. Dan penghalangnya tidak tidak ada. Tetap Rasulullah tinggalkan. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Bahkan sebagian memang katakan itu menunjukkan perbuatan itu tidak. Contoh, Rasulullah kalau mau hidup sholat id tidak ada azan, tidak ada komat. Padahal pendorong untuk azan ada supaya orang kumpul. Ya kan? Penghalangnya ikut tidak ada, Rasulullah mampu. Mampu tidak? Mampu. Tapi kenapa Rasulullah tidak adakan azan? Itu artinya pensyariatan. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepada Bilal, Bilal, nanti kalau udah azan, salawatan. Padahal pendorongnya sudah ada. Yang namanya salawat kan dalam rangka cinta ke Rasulullah. Penghalangnya pun tidak ada. bila mampu. Habis ada salawatan. Salawat bagus. Tapi kenapa ditinggalkan Rasulullah dan para sahabatnya pada waktu itu? Itu menunjukkan tidak dari syariatkan ya akhul Islam azan ya Allah ya. Iya. Apa pernah kita dengar Rasulullah SAW merayakan kelahirannya? Tidak pernah. Sementara pendorong untuk merayakan kelahiran ada tidak? Ada. Dalam rangka mencintai Rasulullah. Penghalang untuk merayakannya ada tidak? Tidak ada. Mereka mampu untuk merayakan. Tapi dirayakan tidak? Tidak. Itu menunjukkan tidak disyariatkan. Pahami kaidah ini. Dari situ Anda bisa mengetahui mana yang disebut dengan bid'ah, mana yang disebut dengan maslahat mur mursalah. Di sini orang tidak paham. Banyak orang tidak paham. Akhirnya bikin mengatakan bid'ah hasanah, bid'ah hasanah. Masya Padahal ini yang dimaksud oleh Imam, Imam Syafi'i ketika membagi bid'ah jadi dua. Kata Imam Syafi'i al bid'ah bid'atani. Bid'ah itu ada dua bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang ter tercela kata Imam Syafi'i rahimahullah. Bid'ah yang terpuji itu apa? Didefinisikan oleh Imam Syafi'i. Al bid'atul mahmudatu huwa ma fawafaqa kitaban wa sunnatan wa atharan an sahabah. Bid'ah yang terpuji itu adalah bid'ah yang sesuai sejalan dengan Al-Qur'an, hadis dan asal dari para sahabat. Tapi yang diinginkan oleh Imam Syafi'i adalah kita secara bahasa. Itu yang disebut dalam ilmu usul fikih maslahat mur salah. Masya. Buktikan aja. Mereka yang mengatakan bid'ah hasanah selalu berdalil dengan pendapat perkataan Imam Syafi'i. Betul nggak? Tapi prakteknya, prakteknya Imam Syafi'i mengatakan ya bahwa makam itu bid'ah. Tahu makam? Makam itu acara habis kematian ya makan-makan kumpul-kumpul di rumah ke kematian. Kata Imam Syafi'i itu bid'ah. Bid'ah yang tercela. Tapi apa zaman ini? Hah? Katanya hasanah. Padahal berhujahnya dengan berhujah dengan perkataan Imam Syafi'i, tapi prakteknya beda. Wah, Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya sama ya ibadahnya orang sufi dengan cara ya apa eh, pakai rebana-rebana begitu sambil nyanyi-nyanyi itu bid'ah kata Imam Syafi'i. Tapi di zaman sekarang bid'ah sana. Padahal Imam Syafi'i melarang prakteknya yang berbeda. Mereka tidak paham. Tidak paham apa yang diinginkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Cuma kebetulan perkataan Imam Syafi'i ini pas dengan selera, pas dengan hawa hawa nafsu. Wah, cocok ini hujah. Ini perkataan ulama loh. Imam Syafi'i kamu siapa? Iya. Imam Syafi'i. Iya. Ini akibat dari kurang pahamnya bagaimana menempatkan perkataan Imam Syafi'i pada tempatnya ya Islam azan ya Allah. Demikian pula dibawakan perkataan Abdullah bin Umar ketika melihat orang-orang sedang sholat duha ya, di masjid. Kata beliau, aku tidak pernah melihat ada sebaik-baiknya bid'ah kecuali ini. Sebaik-baiknya bid'ah. Apa maksudnya? Ini pun juga tidak pahamnya wadah apa yang dimaksud oleh ya Abdullah bin, bin Umar. Bid'ah apa seperti ini. Cuman berbeda ya akhi. Tentunya ketika yang berbicara itu hawa. Ya. Maka ya pastilah itu akan menjadi <clears throat> seakan-akan menjadi hujah atau alasan yang kuat untuk mereka. Allah musta'an wa Jadi ini apa Islam azan ya Allah ya sedikit kaidah yang bisa saya berikan kepada antum. Terutama yang tadi, bahwasannya sesuatu yang Rasulullah SAW laku, tidak lakukan itu tidak lepas dari tiga keadaan. Keadaan yang pertama apa? Rasulullah tinggalkan ya sementara pendorongnya belum ada kenapa Rasulullah tidak lakukan karena pendorongnya belum ada Contohnya apa? Belajar nahu sorof, belajar ilmu hadis, dan yang lainnya. Kenapa pendorongnya belum ada? Mau belajar hadis, yang namanya belajar hadis itu mempelajari sanad, hadasana, hadasana. Di zaman Rasulullah nggak perlu disanad, orang Rasul depan mata kok. Nggak perlu. Ya. Yeah. Nah, ketika pendorong itu sudah muncul, sudah ada, dan maslahatnya besar, jadilah itu disebut dengan maslahat nur, bukan bid'ah dalam Islam. Ya. Keadaan yang kedua apa? Rasulullah tinggalkan sementara karena ada penghal penghalangnya, karena ada penghalangnya. Ketika penghalang itu sudah tidak ada, dan maslahatnya sangat besar dan mudarat kalau dia jelas dilakukan. Jadi boleh tidak? Boleh. Seperti tadi mengumpulkan mengharokati Al-Quran. Belum ada penghalangnya. Ya. Tapi keadaan yang ketiga ini yang tidak dicariatkan. Ketika Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan, padahal pendorongnya ada, Penghalangnya pun tidak ada, artinya Rasulullah mampu melakukannya. Tapi Rasulullah tetap tidak lakukan. Itu menunjukkan itu tidak disyariatkan. Pahami kaidah ini supaya Anda bisa bedakan mana yang masalah mursalah, mana yang tidak, mana yang bid'ah, mana yang bukan. Ya. Dari dari kaidah dari sini Anda akan hilang semua yang muskil apa problem-problem yang berhubungan dengan dengan masalah ini. ya Islam azan ya Allah wa iyyakum. Baik, kalau begitu apa saja Ustadz bid'ah-bid'ah yang ada di bulan Ramadan? Saya tidak akan menyebutkan semuanya yang sebatas yang saya ingat saja. Banyak akhi. Ketahuilah ya akhi, sebelumnya termasuk bid'ah adalah mengkhususkan suatu ibadah yang tidak ada dalil pengkhususannya di waktu tertentu atau di tempat tertentu. Dan insya Allah mungkin antum sering mendengar ya bahwa suatu ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah dalam enam perkara. Ibadah itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah dalam enam perkara. Siapa yang tahu yang enam ini? Yang pertama apa? Tata caranya. Yang pertama apa? tata caranya. Yang kedua apa? Waktunya. Yang ketiga apa? Tempatnya. Yang keempat apa? Jumlahnya. Yang kelima apa? Sebabnya. Yang keenam apa? Jenisnya. Enam. Caranya. Tata caranya harus sesuai dengan contoh Rasulullah. Salat duhur dua rakaat dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Kalau ada orang salam dulu di akhir takbiratul ihram, kata caranya harus sesuai. Maka suatu ibadah yang tidak disebutkan oleh Rasulullah caranya secara khusus tidak boleh bikin cara sendiri. Suatu ibadah yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah caranya secara khusus tidak boleh dibikin cara sendiri. Contoh, Kata Rasulullah, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu la ilaha illallah. Nah, sekarang saya bikin ini ada orang kreatif. Ya, kalau la ilaha illallah kan bagusnya kepalanya sambil diputar-putar. Ya, kalau orang sufi itu punya putaran sendiri dia. Yang berakhir putarannya ke ke hatinya karena menurut dia keyakinannya bahwa Allah itu ada di hati. Jadi dikirnya gimana? La ilaha illallah. Makan la ilaha illallah. Seperti itu. Kita bertanya, cara seperti itu dari mana? Loh, kan hadis ini jelas. Abdul zikri la ilaha illallah. Betul. La ilaha itu zikir yang paling utama. Saya mau nanya caranya dari mana? Ya kan? Demikian pula, ya, ada orang bikin salawat di Indonesia terlalu oh, banyak mas sampai saya mendengar dari ya pak Kiaiyahnya mereka ada 12 ribu salawat katanya 12 ribu salawat yang paling terkenal yang disebut dengan salawat kamilah yang yang dikenalnya salawat naria dalilnya apa? Oh kami punya dalil apa dalilnya? Kata Rasulullah, siapa yang berselawat kepada aku sekali, Allah akan berselawat kepada sepuluh kali. Kita katakan, mas, betul itu hadisnya, sohe. Tapi mana dalilnya Rasulullah menyuruh kita bikin selawat sendiri? Apa pernah kita mendengar Umar bin Khattab bikin selawat sendiri dinisbatkan kepada beliau jadi selawat Umariyah? Atau Utsman bin Affan bikin selawat sendiri jadi selawat Utsmaniyah? atau Zaid bin Sabit seorang penyair yang terkenal di zaman Rasulullah atau pernah bikin salawat sendiri dinisbatkan kepada beliau jadi salawat Zaidiyah dan lain-lainnya ya Nah ini kuat Islam. Makanya Imam Asyafi dia rahimahullah memberikan lagi kaidah kepada kita bagus kan. Setiap dalil syariat harus dilihat prakteknya kepada contoh dan praktek para sahabat. Bila dalil itu dipraktekkan oleh para sahabat dalam mayoritas waktu atau dalam seluruh waktunya itu menunjukkan betul ya, prakteknya. Sahih. Tapi kalau tidak ada satupun para sahabat yang mempraktekkan seperti itu, maka itu menunjukkan bid'ah. Contohnya tadi, para sahabat tidak ada satupun membuat salawat sendiri Bahkan semua hadis, semua sahabat yang bertanya kepada salawat, kepada Rasulullah tentang salawat, selalu pertanyaannya satu, kaifa nusalli alaih? Kaifa bagaimana ya Rasulullah kami bersalawat kepada kepada engkau? Nah ini ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. <clears throat> Nah sekarang ya ziarah kubur Ziarah kubur ibadah yang terikat dengan waktu atau tidak? Tidak. Apa Rasulullah pernah menyuruh kita ini ziarah kubur pada waktu tertentu? Tidak. Tidak ditentukan waktunya. Nah, suatu ibadah yang tidak ditentukan waktunya, boleh nggak kita tentukan sendiri? Dengan diyakini ada keutamaannya? Tidak boleh. Bahkan itu termasuk ya, perkara yang disebut oleh Rasulullah La tattakhidu qabri ida. Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai id. Kata Ibnu Syekhul Islam Taimiyah. Ya, artinya id itu dari kata-kata audah yang kembali pada waktu tertentu di mana orang ziarah kubur menentukan waktu sendiri dan berkumpul di sana. Nah, sekarang di zaman ini terutama di desa-desa akhi -desa, sebelum Ramadan ada acara ruahan Bagi kekuburan kuburan rame-rame. Entah itu kuburan bapaknya atau kakeknya atau ya apa ya untuk mencari keberkahan dan yang lainnya. Kita katakan ini masuk dalam hadis Nabi SAW. La tatakhidu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Apa itu id? Itu perayaan. Iya. Saudara antum melakukan seperti itu kan? Iya. Hampir semuanya. Bapak dulu ikut saya. Masya Allah. Iya. Ini sebelum ada lagi apa namanya sebatas royu saja dan sudah kita sebutkan bahwa suatu ibadah yang sebatas rayu saja itu tidak dianggap sebagai ibadah yang disyariatkan. Contoh, bulan puasa itu kan bulan yang penuh ampunan. Sementara kalau kita nggak punya, kalau kita masih punya salah sama orang, bagaimana akan diampuni? Udahlah, yang bagus itu ya, maaf-maafan itu sebelum bulan puasa. Jangan setelah bulan puasa. Nah, dikhususkan maaf-maafan sebelum bulan puasa. Jadi masalah, apa ada dalilnya? Para dan para sahabatnya kalau sebelum bulan puasa maaf-maafin gitu. Apa ada? Iya. Ya kalau kita punya salah nggak usah nunggu-nunggu bulan puasa mas. Langsung saja minta maaf gitu kan. Ini terkadang baru ketemu aja minta maaf. Tuh kamu salah apa sama saya? Ketemu aja baru kok minta maaf sih. Iya. Ini bukan berarti kita melarang orang minta maaf. Karena kan di masyarakat kita selalu kesannya seperti itu. Ketika kita membahas misalnya salawat nariah itu tidak ada sunahnya bahkan itu bid'ah. Apa katanya itu ustaz ngelarang, ngelarang orang salawat. Nah, ini namanya nggak nyambung. Kata orang Jakarta jika sembung bawa golok gitu kan. Ya. Nggak nyambung. Yang dilarang itu tata caranya yang tidak benar itu, bukan salawatnya. Kalau salawatnya benar, minta maaf dianjurkan. Tapi masalahnya adalah mengkhususkan pada waktu tertentu. Ini mana dalilnya kita minta. Karena syariat ini bukan milik kita. Syariat ini bukan milik kiai, tapi syariat ini kita ini milik Allah dan Rasul. Iya. Banyak ya akhi, azani Allah. Setiap hari kita dengar tarsam infak, tahu? Infak, tarsam oh, ini. Iya. Kita katakan infak dari mana? Ternyata api asalnya bukan dalil tapi ro'yu. Apa katanya? Imsak itu kan kehati-hatian. Jangan sampai pas kita makan ternyata ya azan berkumandang masuk ini kan jadi batal. Ro'yu bukan? Makanya katanya imsak itu termasuk maslahat mursalah. Kenapa? Ya, kehati-hatian itu dalam agama sangat diperintahkan sekali. Ya, kita katakan akhi. Kalaulah seperti itu baik dan apa yang kamu pandang baik itu benar, tentu yang pertama kali imsak siapa? Para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin. Tapi masalahnya imsak ini, ya, di zaman Al Hafidh ibn Hajar diingkari oleh beliau. Dalam fatul Bari di jilid 10. Beliau menyebutkan tentang ya di zaman kejadian yang terjadi di zaman beliau di mana imsaknya di zaman dulu itu zaman Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan cara mematikan semua lampu-lampu sebagai pertanda bahwa sebentar lagi akan masuk sholat subuh. Beliau mengingkari perbuatan ini. Itu sebut dengan di zaman sekarang bukan matiin lampu, teriak. Yeah. Ya. Lihat ya, akal Islam azami Allah. Bahkan sebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah walaupun sebagian ulama ada yang menganggapnya cacat apabila seseorang dari kalian sedang memegang gelas kemudian adzan berkumandang jangan diletakkan sampai diminum dulu. Itu kalau sudah azan. Bahkan dalam satu riwayat koma. Bayangkan. Coba kalau antum amalkan di zaman ini orang teriak semua. Woi, woi, woi. Ini udah Ya, ada kok ente batal. Ada hadisnya mah. Kalau kita sedang tapi jangan sengaja nunggu-nunggu. Nunggu azan ah, nunggu azan boleh. Enggak, maksudnya pas kita sedang baru mau minum, habis makan, tahu-tahu azan udah bismillah, tenang aja. Ya, itu rukhsah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ternyata hadis itu benar hasan atau sahih, Bukankah itu bantahan buat orang yang insaf? Ya enggak? Bahkan kaidah usul fikih berkata, ini juga membatalkan insaf kaidah usul fikih. Al, al aslu baqa'u makana ala makana. Pada asalnya malam itu masih ada sampai ada bukti yang kuat kalau misalnya malam itu sudah hilang. Artinya prakteknya begini. Kalau kita bangun tidur kemudian nggak punya jam dan kita melihat keluar masih gelap. Wah kayaknya nih belum belum belum subuh ini makan am am am minum pas sedang makan tahu tuh dengar amin apa aneh wah udah sholat rupanya gimana kata para ulama dia tidak batal karena dia sudah mengamalkan sesuatu yang yakin pada asalnya malam masih ada ini dan apa kaidah ini menghancurkan kaidah insaf karena infak itu mengatakan kehati hatian, kehati-hatian berasal dari waswas syaitan. Iya. Nah ini akhi azami Allah wa yakum. Jadi itulah ya. Belum lagi dengan cara sahur yang enggak sesuai dengan syariat. Ya dalam hadis Zaid bin Sabit bahwa jarak antara sahur antara sahur dengan ya salat itu sekitar 50 bacaan ayat Al-Qur'an ini coba jam satu udah teriak-teriak. Tahu, tahu jam satu. Iya. Kata Syekh Fauzan, orang yang ya sahurnya tengah malam seperti itu pasti mau tidak mau akan jatuh kepada beberapa kesalahan. Kesalahan yang pertama, dia sahur bukan pada waktunya. Kesalahan yang kedua, dia akan mulai puasa di waktu yang belum ditentukan puasa. Ya kan? jam satu dia sahur mau tidur bangun-bangun kapan yang ketiga akhirnya nggak sholat berjamaah sholat subuh banyak gitu ya padahal ya akhi yang disyariatkan Rasul lebih mudah ya sahur di akhir waktu itu lebih menguatkan kita jasad kita dan yang lainnya Allah musta'an wa istiqlal. Banyak ya akhi kalau kita lihat. Di salat di salat tarawehnya. Dahsyat ada orang yang salat tarawehnya ngebut. Yang 11 dengan yang 23 sama keluarnya. Barang. Sampai di antara mereka imamnya ada yang permainan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Amin. Alif lamin. mim. Allahu akbar. Alif Lam doang. Allah Akbar. Jadi permainan agama ini. Saking pengen cepatnya. Udah gitu yang lucunya di film si ada ada kiai ber, berbuja. Justru kita harus cepat. Karena Allah berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Dan bercepat-cepatlah kepada ampunan. Kan disuruh cepat katanya. Masya Allah. Ini pemahaman siapa ini? Ya. Yeah. Luar biasa. Ya, padahal mereka tahu dan yakin buat tumak minah itu hukumnya rukun. Rukun bukan wajib lagi. Pak. Rukun. Orang yang meninggalkan tumak minah itu tidak sah salatnya Pak. Sebagaimana dalam hadis yang dikatakan Bukhari dan Muslim. Ya, bahwa seorang laki-laki datang masuk ke masjid dan sholat dengan tepatnya. Setelah selesai sholat datang ke Rasulullah dan berkata Assalamualaikum. Kata Rasulullah Waalaikumsalam, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu baik lagi salat, kamu belum salat. Sampai tiga kali gitu terus. Kata, kata orang ini, ya Rasulullah, aku tidak bisa lagi kecuali ini. Tolong ajarkan aku. Maka Rasulullah ajarkan kalau program kamu cuma tina. Ini tidak cuma Belum lagi bacaan-bacaan. Ya. Memang betul para fukoha mengatakan bahwa setiap empat rakaat disunahkan kita istirahat. Disebutkan dalam kitab-kitab fikih di, barangkali apa bisa dijadikan dalil hadis Aisyah ya di arba'an di surat empat rakaat dan kamu tanya tentang panjang dan pendeknya kemudian sholat empat rakaat jangan kamu tanya tentang panjang dan pendeknya sehingga para fukoha ya bahkan dinyatakan sebagai nubu, ini ijma para fukoha bahwa setiap empat rakaat disunahkan untuk istirahat. Tapi apa? Ya, daripada istirahat ngobrol adalah kita ya Allah Taala amin amin amin amin sampai ada punya teman saya itu iseng maling maling maling <laughs> jadi agama ini jika permainannya ya ditambah-tambah sesuatu yang sama sekali tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula para sahabat tidak pula para tabiin tidak pula para tabiut tabiin sebatas menurut rakyu dia ini bagus sebatas yang menurut rakyu dan perasaan dia enak wah mantap ini Allah musta'an wal tiklam ya belum lagi yang disebut dengan yang saya sebutkan tadi melapatkan niat. Sekarang lagi ngetren mulai muncul di Indonesia. Tidak ada di negeri lain. Yaitu ia melapatkan niat bareng-bareng. Setelah sholat taraweh. Itu sudah mulai di, dibudayakan. Disosialisasikan saya. Masya Allah Musta'an Apa pernah kita mendengar Rasulullah dan para sahabatnya melakukan seperti itu? laukana khairan masabakun ya. Kalau itu baik tentu mereka sudah mendahului kita kepada perbuatan perbuatan itu. Allah musta'an wa Ini saja yang disampaikan mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat kita buka penyidik. pertanyaan saya harap ya berhubungan dengan apa namanya pembahasan yang kita sedang bahas. Ustadz ada khotib Jumat berkata, niat puasa yang mau dilafatkan silahkan. Toh itu mazhab syafi'i, yang tidak dilapatkan silahkan juga nggak apa-apa. Gimana nih Ustadz? Kita katakan memang betul bahwa sebagian mazhab syafi'iyah ya, menyebutkan bahwa boleh melapatkan ya, namun harusnya mereka itu mempelajari lagi dong. Bahwa ternyata dalam mazhab Syafi'iyah sendiri dua pendapat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa itu termasuk tidak disyariatkan. Dan ini pendapat ya yang disebutkan oleh kitab ya <clears throat> dalam oleh al dalam kitab al-Mughni demikian pula dalam kitab Syarah Muhadzab al-Imam An-Nawawi rahimahullah di mana Imam Nawawi mensyarah kitab yang berjudul Al-Muhadzab fil Fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i dalam fikih Imam Syafi'i. Di mana penulis kitab Al-Muhadzab yang merupakan pentolan mazhab Syafi'iyah di zamannya menukil adanya sebagian mazhab Syafi'iyah yang mengatakan sunnah melafazkan niat. Kata beliau, wa ba'du ashabina dan sebagian sahabat kami dari mazhab Syafi'iyah. Man yara ada yang berpendapat bistihbabit talafud bin niyah. Disunahkannya niat. Lalu kemudian beliau berkata, walaysa bisyai, namun pendapat ini tidak ada dalilnya. Walianna niyya mahalluhal qalb. Dikarenakan juga karena niat itu tempatnya di mana? Kemudian Imam Nawawi menjelaskan siapa yang dimaksud dengan sebagian madhab syafi'iyah yang mengatakan disunahkan ya, yang melaporkan niat. Yaitu kalau nggak salah Abu Abdullah Az-Zubairi. Abu Abdullah Az-Zubairi dia yang pertama kali dari madhab syafi'iyah yang mengatakan disunahkan melaporkan niat. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan kesalahan kenapa dia mengatakan bahwasanya niat itu disunahkan dilakukan. Kata Imam Nawawi, kesalahannya akibat dia salah dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Di mana ketika itu Imam Syafi'i berbicara tentang melafatkan niat haji. Paham tidak? Kata Imam Syafi'i, niat haji itu dilafatkan. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Walaisat kas Tidak sama dengan salat. Karena salat itu inna ibadah tahtaj dan nit, ya, ibadah yang butuh kepada pengucapan. Disangka oleh Abu Abdullah Zubairi bahwa artinya salat itu butuh kepada pengucapan niat. Tapi disangkal oleh Al-Imam Nawawi. Kata beliau, bukan itu mazhab, bukan itu yang diinginkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang diinginkan oleh Imam Syafi'i adalah melafazkan ucapan takbiratul ihram. Dan itu yang disahihkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Makanya akhi, ya. Tentunya anda yakin antum paham. Berdalil dengan madhab itu bukan dalil. Madhab bukan dalil. Dalil kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka tolong silahkan terjadinya maulid. Ya maulid Nabi sebagaimana yang ditulis oleh Al-Akh Ibnu Saini. Ya. Itu dilaksanakan yang pertama kali oleh Banu Ubaidah Al-Qaddah seorang Syiah yang ekstrim di awal abad ke-6 Hijriah. Syiah. Jadi 500 tahun setelah Rasulullah, wafat. Iya. Salahuddin Al-Ayyubi setelah itu ya tahun Salahuddin Ayyubi tahun 600-an Mbak. Kalau ini sebelumnya. Ya maka ya kalau kita melihat sejarahnya saja jelas sekali itu baru di, baru muncul baru diada-adakan. Ya. beberapa pertanyaan ini tentang masalah sholat 23 rakaat. Sholat ini tarawih. Sudah saya sebutkan tadi bahwa hadis Aisyah Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Bahkan di zaman Umar bin Khattab yang riwayat yang sahih bahwa Umar memerintahkan hanya 11 rakaat. Adapun riwayat 20 rakaat itu tidak sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Bagaimana hukumnya di suatu masjid salah seorang pengurus masjid di waktu subuh teriak-teriak lewat pengeras bangun, bangun. Suatu minan naum. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Umar ya disebutkan oleh Syekh Ali Hasan dalam kitab Ilmu Usul Bidah. Suatu ketika Abdullah bin Umar bersama beberapa tabiin ya sedang duduk tiba-tiba ya terdengar orang ya mem, mem, apa berkata as-shalah as-shalah salat salat memanggil orang untuk salat apa kata Abdullah bin Umar? Kata beliau, "Qum menungkir hadil bid'ah." Ayo bangun, kita ingkari bid'ah ini. Abdullah bin Umar. Di zaman Abdullah bin Umar ada orang ketika waktu sholat sudah mulai masuk, belum azan. Ini orang teriak-teriak, sholat, sholat. Apa kata Abdullah bin Umar? Ayo kita bangun kita ingkari bidah ini. Diingkari oleh Abdullah bin Umar. Iya. Ya. Makanya, si Afi. Walaupun misalnya pengurus masjid tadi ya punya keyakinan loh ini kan baik untuk membangunin orang sahur, ini kan baik dan yang lainnya. Kita katakan buang jauh-jauh kata-kata baik yang berasal daripada kantongmu itu. Karena sesungguhnya yang baik itu adalah yang menurut Allah dan Rasulnya baik yang bukan menurut yang kita baik. Yang menurut kita baik belum tentu di sisi Allah dan Rasulnya baik. Fa'asa an taqaw syai'a wa huwa khairul lakum. Wa an tuhibu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamu. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu kamu tidak tidak tahu. Ya. Ini ya akal Islam. Maka ya perbuatan seperti ini ya sih Kenapa tidak melaksanakan azan awal saja? Daripada dia teriak-teriak begitu. Itu memang benar kata para ulama. Tidaklah muncul satu bid'ah kecuali akan hilang sunnah yang semisal. Ketika azan awal itu hilang, digantikan sama nyanyian-nyanyian. Coba Orang jam 2 nyanyi-nyanyi. Dibiarin. Tapi antum azan jam setengah empat di sini. Allah ribut orang. Apa ini? Ini azannya orang Muhammadiyah Ya Jadi kamu saya begitu sebutnya. Ya, orang-orang itu adanya orang Muhammadiyah. Ya, sampai sekarang orang Muhammadiyah jadi jadi kambing hitam terus. penjelasan hadis ini, Anas bin Malik bertanya, berapa jarak antara selesai makan dan sholat? Zaid menjawab, seukuran bacaan 50 atau 60 ayat. Itu jarak Rasulullah makan sahur sampai masuknya sholat. Dijelaskan oleh Al-Hafiz maksudnya masuknya waktu subuh. Ya. Ya, 50 sampai 60 ayat. Ya, sekitar berapa menit? Ya, sekitar 15 atau 20 menit. Ya, karena di zaman Rasulullah dulu orang-orang itu sahurnya pakai kurma. Kalau kita mah enggak ada nasi, ada combro, ada ini, wah banyak. Semua dimakan. Nah ini juga ada pertanyaan Ustaz tentang kultum antara tarawih dan witir. Kultum yang ya singkatan dari kuliah terserah antum <laughs> ya. menjadi sebuah perkara yang dianggap ibadah dan bagian sholat tarawih tadinya orang-orang yang bikin kultum itu niatnya untuk sebatas mengambil kesempatan mumpung-mumpung orang lagi kumpul ya tapi kemudian lama kelamaan dijadikan sebagai sebuah ritual yang merupakan rentetan ritual salat tarawih. Padahal kalau antum cari di dalam Al-Quran dan hadis dan pengamalan sahabat tabiin tabiin tabiin dan imam yang pas, bahkan kitab-kitab mazhab cari sampai botak nggak ketemu. Disunahkannya untuk kultum atau ya ceramah antara ya taraweh dan witir. Silahkan. cari. Dan itu baru adanya di Indonesia doang, Mas. Saya katakan ini bid'ah khusus Indonesia. Silakan antum yang pernah umroh atau pernah ke Saudi, apa pernah ada di sana? Ya. Hah? Memang kalau memang misalnya ya kalau nggak dirutinkan gimana saat ini kan kesempatan orang-orang banyak berkumpul kita kalau memang niatnya seperti itu boleh tapi kalau bisa ya kita jelaskan kepada mereka bahwa ini bukan sunnahnya sholat sholat taraweh, Tapi ini sebatas mengambil kesempatan dan jangan dirutinkan. Kenapa? Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad berkata, ketika berbicara tentang sunnah membaca surat As-Sajdah dan Hatta al Hal al Insan di salat subuh hari Jumat. Kata beliau, disunahkan untuk tidak dirutinkan. Sekali-kali saat sekali-kali membaca ayat surat yang lain. Kenapa? Li'alla yubanna annahu wajib. Supaya tidak disangka orang-orang bahwa itu hukumnya wa wajib. So, yang jelas-jelas sunnah saja ketika dirutinkan di depan orang sehingga diyakini orang dikhawatirkan orang akan meyakini sebagai sebuah wajib, Ibnu Qayyim mengatakan bagusnya jangan dirutinkan. Apalagi yang ini bukan sama sekali sunnah ritual bagian tarawih. Kalaupun alasannya untuk mengambil kesempatan silahkan, tapi kalau dirutinkan seperti itu, bahkan kemudian jadi sebuah keyakinan bahwa kalau sholat tarawih nggak ada ceramahnya nggak afdol, Sampai kepada derajat itu. Ini kayaknya nggak rame, nggak ada ceramahnya. Akhirnya setiap masjid sibuk cari penceramah. Udah nggak ada kebagian ceramah, udah kamu udah yang ceramah. Siapa aja suruh ceramah, yang penting pintar ngomong. Yang penting kan ada titelnya, ada IRC atau LC. LC-nya langsung ceramah. Allahumma Anak punya hutang puasa ketika ketika ingin membayarnya, apakah boleh dibayar di hari-hari lain selain hari Senin, Kamis atau puasa Senin, Kamis? Iya. Membayar hutang puasa itu nggak harus kan Senin, Kamis ya hari apa saja ya di hari Selasa atau hari Rabu atau hari Jumat atau hari Sabtu karena membayar hutang puasa itu hukumnya wajib kalau itu hukumnya wajib ya tidak ada keterangan harus Senin Kamis saja tidak ada itu Buka puasa bersama dan tarawih bersama yang diisi ceramah agama di keluarga besar anak tiap akhir pekan. Bagaimana hukumnya? Syar'i atau tidak? Akal Islam azani Allah wa yakum. Pertama, ya, bahwa kebiasaan makan bersama itu merupakan kebiasaan Rasul dan para sahabatnya. Karena disebutkan dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Syekh Al-Bani, al barakatuh Fisalasa, Keberkahan itu ada pada tiga. Di antaranya makan berjamaah. Makan berjamaah itu termasuk fiber. Tapi antum jangan pahami makan berjamaah itu masing-masing satu piring, bukan. Di zaman Rasul itu makan berjamaah itu piring besar ya cukup misalnya empat atau lima orang makan bersama-sama itu makan berjamaah kalau kita enggak makan berjamaah tapi piringnya masing-masing Antum tuh zaman tablik. Masya Allah. berapa tahun enggak? Iya. Itu sunnah. Iya. Makan seperti itu rame-rame satu ini sunnah. Kebetulan diamalkan oleh ya jamaah tablik. Bukan berarti itu sunnah berasal dari mereka, tidak. Tapi itu memang sunnah para sahabat, sunnah Rasul dan para sahabatnya. Makanya kalau sok ya misalnya apa namanya buka bersama beramai-ramai. Coba antum kalau antum ke pergi ke Madinah. Orang di sana itu berlomba-lomba yang menyediakan makan buat buka puasa. Sampai antum, tapi ini khusus di Masjid Nabawi, nggak ada di masjid yang lain. Kalau antum kalau bulan puasa mau buka puasa pergi ke Masjid Nabawi diseret sama orang sana sini. Pak, sini Pak, sini Pak. Sampai tangan kita cari sana sini. Betul. Sini Pak, lah antar sini, ini sini. Ya sini, Masya Allah. Tapi mereka itu berlomba-lomba untuk mencari pahala. Rame di sana itu, Masya Allah. Ya, kalau antum pengen ada nasi dan itu di luar sebelah sana ada khusus. Ya di dalamnya, Masya Allah. Sampai allah sendiri punya gelar khusus gitu. Apa namanya, buka puasa bersama itu. Masya Allah, luar biasa Bahkan sebagian masyarakat juga ada yang tetap sebagaimana halnya biasa ada taklim karena biasa beliau ada taklim pada asar. Ya terus taklim. Ya. Maka seperti ini ya perbuatan yang memang telah diwariskan dari semenjak zaman Rasulullah dan para sahabatnya tabiin tabiin tabiin. Apa? Ya di masjid, di rumah ataupun yang lainnya. Ya yang jelas makan berjamaah itu dianjurkan makan berjamaah itu dianjurkan dalam syariat Allah. Terawih kalian di rumah. Eh, Bagusnya bersama kaum muslimin untuk laki-laki. Karena Rasulullah sabda, ya karena itu lebih mengikutkan syiar. Ya. Bukannya tidak boleh, boleh. Karena sholat berjamaah untuk seperti taraweh itu tidak disyaratkan harus di masjid, tidak. Kalau antum lakukan misalnya bersama keluarga di masjid rumah, ya labas. Ya, tidak apa-apa, tapi kan kita melihat yang paling utama. Ya. Yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ah. Masjid dekat nggak? Ya Nah kalau dekat ngapain di rumah? Nah kalau semua keluarga ngomongnya saya buka berjamaah sholat bisa di rumah kosong masjid. <laughs> kosong masjid pak. Apakah ada ajaran atau dalil tentang doa kamilin yang dibaca setiap baca sholat taraweh? Saya belum mendapatkan dalil satupun dari Rasulullah dan para sahabatnya. Bahwa mereka membaca doa kamilin. Ya, doa-doa yang dibikin-bikin sendiri itu. Bukannya kita melarang orang berdoa, silakan orang mau berdoa. Tapi masalahnya dengan dipimpin berjamaah, diaminkan orang-orang apa ada seperti cara seperti itu. Ya setelah apa ketika setelah taraweh para sahabat, para para, para tabiin ya melakukannya. Nah, ini butuh kepada contoh agama kita bukan ya, berdasarkan kepada sekali lagi apa yang dipandang baik oleh kita. Bagaimana kalau kita lupa berniat di malam hari dan apakah boleh berniat di awal bulan Ramadan jadi untuk sebulan penuh? Syekh Utsaimin mengatakan boleh saja. Ya. Tapi kalau kita laksanakan setiap malam lebih bagus lagi karena itu sesuai dengan dalil. Ya, dan antum berpuasa dan bersahur nggak mungkin antum sahur niatnya bukan untuk puasa kan? Sahurnya antum aja pasti sudah ada niat untuk mau puasa. Ya. Sudah pasti itu. Adakah dikit tertentu setelah sholat Idul Fitri? Aduh, belum puasa aja belum udah Idul Fitri. <laughs> Memang terkadang orang Indonesia begitu, Pak. Ya, baru satu hari puasa dihitung udah 29 hari lagi gitu. Itu mati. Kalau para sahabat dulu ketika mau ya Ramadan mau selesai pada nangis. Pengen supaya setahun penuh itu Ramadan semuanya ini kalau kita masya Allah luar biasa. Antara di Ramadan pak, ya eh, semakin lagi Idul Fitri, Lebaran. Yang jelas saya belum menemukan juga dalil khusus setelah sholat Idul Fitri, karena kebiasaan Rasulullah SAW setelah sholat itu langsung ceramah. Makanya kalau ada dikir tertentu pasti Rasul lakukan itu. Ya. mungkin tulisannya agak diperbagus sedikit apabila ada wanita yang ingin membayar hutang puasa, ternyata setiap membayar hutang dia sakit terus. Ini sakitnya karena bayar hutang atau gimana ini? Ya, ya. Kalau sakitnya itu tidak bisa diharapkan untuk sembuh, Ya, maka pada waktu itu cukup bayar dia saja. Tapi kalau masih bisa diharapkan sembuh maka wajib kobok setelah sembuh itu. Ustaz, bagaimana dengan ajaran sholat Ibrahimiyah? Ada lagi ini. Nabi Ibrahim nggak pernah ngajarin sholat Ibrahim. Ibrahim. Yang yang mungkin yang sering dikenal oleh para ulama sholat Ibrahimiyah itu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau itu maksudnya betul. Karena itu ada namanya Nabi Ibrahim. Cuma mungkin dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim karena ada penyebutan kata Nabi Ibrahim. Walaupun penyebutan ini saya belum tahu ada asalnya. Tapi kalau lafaznya seperti itu jelas hadisnya sahih pada Bukhari dan Muslim. Iya, kalau memang itu sabit ya selama itu memang dalilnya sahih maka la yadur diberikan nama apapun selama hadisnya sahih itu tidak bermudarat ya Allahu cuma ya isinya kita lihat isinya yang paling penting kita lihat isinya bagaimana sesuai enggak dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa istri anak mengantar anak saya ke sekolah pada bulan Ramadan diantar sama sopir? Anak saya belum balik Ustaz. Akhi Rasulullah SAW melarang seorang istri atau seorang wanita berdua-duaan dengan laki-laki dengan tanpa mahram dan tidak mencukupi ya sebatas anak kecil ya harus yang dewasa karena tujuannya adalah untuk ya dalam rangka mahramiyah dan mahramiyah itu jadi syaratkan di situ harus dewasa sudah balik ya Adapun dengan sopir dua-duaan dalam satu ini tidak boleh. Batalkah puasa anak Ustaz bila sering-sering melihat aurat perempuan di bulan puasa? Tuh jangan dilihatin, ya. <laughs> Ya kalau ada kalau nggak kelihat ngelihat sekali kemudian kita palingkan ya diberikan udur tapi kalau dipelototin terus <laughs> ya memang tidak bakal puasanya tapi berkurang pahalanya ya ya berkurang puasanya hati-hati yang suka ke tanah abang <laughs> Bolehkah berbekam di bulan puasa yang sahih boleh tapi disyaratkan selama itu tidak menjadikan dia lemah dari ber dari berpuasa. Ya, karena dalam hadis yang disampaikan oleh Syekh Bani juga Rasulullah pernah berbe, ber, berbekam di di waktu puasa dan tidak berbuka. Adapun hadis yang mengatakan aftarul hajim wal mahjum telah berbuka puasa yang membekam yang dibekam itu kata para ulama sudah mansuh Kalau sholat taraweh sendiri boleh nggak sholat di rumah? Boleh. Ya, karena berjamaah itu hukumnya sunnah. Maka kalau sholat taraweh, taraweh sendiri di rumah boleh, tidak apa-apa. Bukankah ketika zaman Rasulullah, ya Rasulullah melakukan berjamaahnya tiga kali saja, tiga hari. Selainnya berarti sendiri-sendiri. Ya, boleh. Ya. Ini banyak pertanyaan serupa. bagaimana cara takbir ketika malam takbiran. Memang tidak ada satupun hadis marfu mengenai lafaz takbir. Yang ada adalah contoh dari sebagian sahabat seperti Abdullah bin Abbas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Ada juga Ibnu Abbas hanya sebatas Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, begitu aja terus Allahu Akbar, Allahu Akbar terus saja. Takbir begitu saja. Kalau sudah terawih, apakah tahajud juga? Kata Aisyah, Rasulullah tidak pernah lebih dari 12, eh 11 rakaat. Kelas. Ya. Maka kalau kita mau sholat malam, yaudah, nggak usah ikut sholat terawih. lebih baik ya kita mengikuti apa yang contohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah selain bulan Ramadan kita boleh sholat tahajud berjamaah? Pernah Ibnu Abbas tahajud bersama Rasulullah berdua. Eh, Abdullah bin Mas'ud setelah setelah itu Ibnu Abbas tidak pernah lagi sahaja bersama Rasulullah. Demikian pula Abdullah bin Abbas. Abdullah Mas'ud. Sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, ya waktu aku sholat berjamaah dengan Rasulullah sholat taraweh, eh sholat tahajud, aku punya niat buruk. Apa itu? Mau keluar. Saking panjangnya sholat tahajud tersebut. Makanya sih, tidak pernah kita dengar bahwasanya, bahwasanya para, para sahabat ya, mengundang orang-orang untuk sholat tahajud berjamaah di selain bulan Ramadan. Pernah ada? Malah sekali. Kata Rasulullah SAW tidak pernah kita dengar sholat tahajud berjamaah dengan istri-istrinya. Yang ada disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah kalau surat tahajud dan apabila mau sholat witir beliau bangun karena Aisyah untuk sholat witir. Kalaulah itu baik tentu yang pertama kali melakukannya siapa? Ya, para sahabat. Kalau ada orang berkata, ini kan ustadz untuk melatih kita untuk tahajud. Saya katakan melatih itu dengan cara sunnah. Sebab kenyataannya kita lihat orang yang terbiasa sholat tahajud berjamaah, merasa asyik ketika berjamaah. Ya. Yang kedua, api sholat tahajud itu adalah munajat kepada Allah. Dan semua orang tidak sama dalam masalah sholat tahajud. Ada orang yang ingin panjang, ada orang yang pengen tidak bisa panjang, dan yang lainnya. Ya. Makanya kita katakan mengikuti jejak kaki Rasulullah dan para sahabatnya lebih utama. Ya, lebih utama. Di mana mereka tidak pernah melakukannya atau bahkan mengundang orang-orang untuk tahajud berjamaah. Bila saya kedatangan tamu dan tamu itu bukan orang Islam, kemudian dikumandangkan azan, apakah saya tetap pergi sholat? Ya, ya. Antum minta izin dulu, maaf. Ya, saya tidak bisa melayani dulu. Tolong ditunggu sebentar, saya mau sholat. Karena itu lebih wajib. Ya, sholat lima waktu lebih wajib daripada yang melayani tamu. Boleh nggak sikat gigi ketika puasa? Boleh. Tidak ada larangannya Hadis yang melarang siwak hadisnya baik. Demikian pula hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah pernah siwak hadisnya baik. Maka dikembalikan kepada asal segala sesuatu hukumnya halal. Mubah. Masalah pikir Ramadan ya, ya tampaknya kita bukan di sini tempatnya karena ini pembahasan tentang amalan-amalan saja untuk fikih-fikih Ramadan seperti penentuan hari raya dan yang lainnya itu butuh waktu tertentu mungkin. Ustaz yang lain insya Allah akan bisa mengisi di sini. Kapan membayar zakat fitrah yang afdol? yang abdul sebelum berangkat sholat idul fitri itu yang paling utama dan diberikan rukhsah dua hari sebelum hari raya Bolehkah anak sholat sunnah rawatib ba'diyah atau qobliyah dalam keadaan safar? Kata Ibnu Qayyim Rasulullah SAW dalam keadaan safar tidak pernah sholat sunnah kecuali dua. Witir dan qobliyah subuh saja. Di Tegal, masyur orang-orang pada sholat tasbih berjamaah pada malam-malam ganjil. 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana dalil tentang sholat tasbih? Pertama, bahwa sholat tasbih itu hadisnya sahih. Ya. Diriwayatkan oleh beberapa sahabat di antaranya Abdullah bin Amr, Abdullah bin Abbas, demikian pula Al Abbas bin Abdul Muttalib eh, bin eh, Al Abbas ya, betul Al Abbas bin Abdul Muttalib ya, di mana hadisnya sahih dan disebutkan pula oleh Syekh al Bani rahimahullah. Tapi mengkhususkan pada 10 hari terakhir kita belum dapat dalilnya. Hmm? Secara berjamaah, Allah malam. saya tidak tahu. Mana yang lebih sahih dilakukan sholat tarawih 443 atau 22221? Pertama, bahwa hadis Aisyah yang menyebutkan 443 tidak dijelaskan apakah dua tahiyat atau satu tahiyat. Tidak jelas. Yang kedua, bahwa hadis Aisyah yang mengatakan 443 ini sifatnya fi'li perbuatan. Sedangkan hadis yang menyebutkan dua-dua itu sifatnya kauli perkataan. Dan Rasul sabda, "Salatul laili masna masna." Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Ya. Dengan sabdanya Rasul langsung. Makanya sebagian ulama ada yang menjamak antara hadis Aisyah dengan hadis sholat malam itu dua rakaat dua rakaat. Bagaimana cara menjamannya? Yaitu dua kali salam langsung berdiri dua kali salam istirahat. Kemudian berdiri lagi dua kali salam dua rakaat salam. Kemudian berdiri dua rakaat salam istirahat lagi. Paham tidak? Ya. Sehingga pada waktu itu tidak bertabrakan antara Aisyah Walaupun memang sebagian ulama mengatakan boleh empat rakaat sekaligus Ya, cuma yang jadi masalah bagi saya adalah caranya. Apakah dengan satu tahiyat dalilnya mana? Apakah dengan dua tahiyat dalilnya mana juga? Kata, hah? Baik, dalilnya. Dalilnya. Ya fatwa kan harus berdasarkan dalil. Dalilnya. Dalilnya. Dalilnya. Ya, sudah tanyakan kali fatwanya. Dalilnya bahwasannya empat rakaat itu dengan satu tahiyat dalilnya mana? Anak pengen tahu aja. Iya. Nah, empat kata empat ini mutlak. Aisyah tidak menjelaskan apakah dengan dua tahiyat atau satu tahiyat. Iya, masalahnya dalam hadis Aisyah itu mengatakan sholat arbaan. Beliau sholat empat. Udah begitu doang. Tapi Aisyah tidak menjelaskan tahiyatnya awal dua kali apa satu kali. Kalau dikatakan ya dikiaskan kepada apa tidak boleh menyerupakan dengan sholat isya sebagaimana witir tidak boleh diserupakan dengan sholat maghrib. Antum tahu jumhur ulama ketika menyebutkan tidak boleh diserupakan dengan sholat maghrib gimana caranya? Dua kali salam witir dengan dua kali salam, tiga rakaat, dua satu. Tiga sekaligus. Tiga, Dalam satu riwayat tiga sekaligus. Baik. Sekarang masalahnya kalau dikiaskan ke perasaan isya boleh? Boleh tidak? Kalau dikatakan boleh, ini bertentangan dengan kaidah bahwasanya dalam masuk ibadah tidak ada kias. Kalau itu boleh, berarti boleh pula dikiaskan dengan sholat tubuh. Sementara sholat subuh tidak boleh kalau dua rakaat sunnah nggak boleh sama dengan sholat subuh pak jadi tayatnya dua kali boleh tidak boleh kalau permasalahannya ini kata Syekh Hussein al Waisyah ketika ditanya tentang masalah ini beliau berkata sampai hari ini saya belum dapat keyakinan masalah ini apakah tayatnya dua atau satu Iya masalahnya dalilnya mana loh pak? <laughs> Ini masalahnya ikut fatwa itu kan harus tahu dalil. Iya, betul, Muhammadiyah boleh memfatwakan satu tayat, tapi kan kita yang ikut fatwa tahu baru berusaha tahu dalilnya kan Pak. Sekarang Bapak bedanya kalau begitu dengan madhab syafi'iyah, saya juga ikut madhab syafi'iyah, situ ikut Muhammadiyah, saya ikut NU. Dalilnya mana? Ya pokoknya fatwanya NU begitu, selesai. Apa bedanya kalau gitu? Tapi kita tentunya berusaha untuk melatih dengan ya ulama boleh berfatwa, tapi kita pun harus tahu dalilnya apa. Iya. Kan Betul, hadis yang kita mengatakan sholat arbaan, sholat empat. Saya minta dalilnya sholat empat dalam hadis Aisyah itu ada nggak Aisyah mengatakan tahiyatnya di akhir? Itu yang saya minta. Nah, masalahnya di situ. Saya belum sampai keyakinan sampai dalam masalah ini. Bagaimana tata cara mengamalkan hadis Aisyah ini masih muskil buat saya. Untuk mengatakan satu tahiyat itu dalil. Dalilnya mana? Jadi yang pertama, yang kawi baik, yang dua-dua baik. Ya? Iya, kalau saya lebih menguatkan dua-dua karena sudah jelas. Karena di dalam hadis Ibnu Abbas, Fasallah rok'ataini, rok'ataini, rok'ataini, rok'ataini, rok'ataini, kata Ibnu Abbas dengan begitu.